kami ucapkan selamat mengikuti. Roja TV sallallahu alaihi wasallam <clears throat> wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar Ikhwata Islam saudara-saudaraku sekalian <clears throat> Alhamdulillah pada sore hari ini kembali kita bertemu ya sekitar beberapa bulan yang lalu kita juga mengadakan kajian di sini dengan tema waktu itu tentang masalah sunnah dan pada hari ini juga kita akan membahas dan melanjutkan tema yang kemarin kita telah mulai itu tentang ya seputar ahlus sunnah wal jamaah. <clears throat> Adapun tema kali ini adalah kita akan membahas yaitu pokok-pokok manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Karena tentunya ahlus sunnah wal jamaah bukan sebatas penamaan. Kalau hanya sebatas nama semua orang bisa. Semua orang bisa saja mengaku ya dirinya ahlu sunnah wal jamaah tapi ahlu sunnah itu adalah merupakan manhaj akidah pemahaman yang tentunya pendiri daripada manhaj ahlu sunnah wal jamaah itu siapa? Rasulullah SAW langsung makanya disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Sebagaimana pernah kita bahas, kenapa disebut dengan ahlu sunnah? Karena mereka selalu berpegang kepada sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu semua yang berasal dari Rasulullah SAW. Semua ajaran Rasulullah SAW. Maka karena mereka berpegang kepada ajaran Rasul, fanatik mereka hanya kepada Allah dan Rasul, maka mereka disebut dengan ahlus sunnah. Kenapa mereka disebut dengan, dengan al-jamaah? Karena al-jamaah Rasulullah menafsirkannya apa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku di atasnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah SAW mengabarkan umat Islam akan berpecah belah menjadi berapa? 73 golongan. Satu di surga, tujuh dua di neraka. Lalu Rasulullah ditanya, yang di surga itu siapa? Kata Rasulullah al-jamaah. Siapa al-jamaah? Kata Rasulullah ma'ana alaihi wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku di atasnya. Berarti Rasulullah SAW sudah menegaskan bahwa yang selamat hanya satu, Siapa itu yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya? Maka dari itu mereka berusaha untuk berpegang kepada dan menapaki jejak kaki para sahabat dan berusaha mengikuti pemahaman para siapa? Para sahabat. Ikhwat Islam azani Allah wa iyyakum. <clears throat> Maka mereka disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, sekarang ya bagaimana sih karakteristik daripada ahlu sunnah wal jamaah itu saudaraku sekalian ahlu sunnah wal jamaah <clears throat> di antara pokok-pokok manhaj yang dibangun oleh ahlu sunnah wal jamaah yang pertama itu ar-ruju'i ilal kitabi was sunnah ala fahmi salafis salih yaitu rujuk kepada Al-Quran dan hadis Menurut pemahaman siapa? Hah? Menurut pemahaman salafus soleh Siapa salaf? Salaf itu apa sih Pak? Salaf, salaf itu secara bahasa artinya Yang telah terdahulu namun secara istilah para ulama menafsirkan, mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan salaf itu adalah tiga generasi yang diutamakan. Siapa? Sahabat, tabi'in, Tabiun, tabi'in. Jadi salaf itu bukan firqah, Salaf itu adalah tiga generasi yang telah dipuji langsung oleh Rasul. Ya, siapa yang masih ingat? Siapa yang mendefinisikan salaf itu para sahabat dan generasi setelahnya? Imam Ghazali. Imam Ghazali yang mengatakan bahwa salaf itu para sahabat. Ya. Itu disebut dengan salaf. Jadi Bapak kalau mendengar di zaman sekarang istilah salaf, salaf, salaf apa sih salaf? Iya. Maka kita harus pahami dengan pemahaman yang benar. Jangan kita memahami dan pemahaman-pemahaman yang banyak orang memahaminya di zaman sekarang dan pemahaman yang aneh dan nyeleneh. Jadi hakikat salaf ketika kita mendengar kata salaf maksudnya siapa? Tiga generasi yang diutamakan. Siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Rasulullah bersabda khairun nasi qarni. Sebaik-baiknya manusia itu generasiku. Berarti generasi Rasulullah siapa? Sahabat. Kemudian generasi setelahnya siapa? Tabi'in. Kemudian generasi setelahnya siapa? Tabi'ut tabi'in. Lihat, Rasulullah mengatakan sebaik-baik manusia Ternyata sebaik sebaik-baik manusia itu tiga generasi awal ini, Pak. Dan dalam bahasa Arab, korn generasi itu 100 tahun. Berarti generasi sahabat 100 tahun, tabi'in 100 tahun, tabi'ut tabi'in 100 tahun. Berarti kalau dijumlahkan, batasan disebut salaf itu 300 tahun pertama. Di, di atas 300 tahun disebut dengan apa? Kholaf. Kholaf itu apa sih? Belakangan Ya, ulama-ulama belakangan Ulama salaf yang terkenal Banyak sekali dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in Imam yang empat termasuk generasi salaf tidak? Masuk Ya, Imam Ahmad bin Hambal yang madhab terakhir saja Beliau wafat tahun berapa? 200 apa? 240 Berarti masih masuk 300an kan? Iya Masya Allah Ikhwatlah Islam saudara-saudaraku sekalian Nah di sini ya <clears throat> Ahlussunnah wal jamaah memandang penting sekali merujuk Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salafus. Disinilah saudara sekalian, saudaraku sekalian yang membedakan sunnah dengan yang lainnya. Saya yakin semua muslim, semua kelompok Islam kalau ditanya, kamu dasarnya apa? Saya yakin semua berkata Quran, hadis. Ya enggak, Pak? Kalau ada seorang muslim berkata, "Oh, saya maaf, dasar saya bukan Quran hadis." Saya yakin dia bukan muslim, Pak. Iya. Karena muslim itu wajib meyakini Al-Qur'an itu sebagai dasar Islam, hadis sebagai apa? dasar Islam. Semua kelompok, semua firqah yang Rasulullah sebutkan ada 73 golongan. Semua 73 golongan ini pasti mengatakan dasar saya Quran, hadis. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan itu pemahamannya, Pak. Yang membedakan itu pemahamannya. Tata cara memahaminya ini. Gitu. Maka Ahlussunnah wal Jamaah merasa perlu untuk mengikat pemahaman terhadap Al-Qur'an dan hadis ini dengan pemahaman siapa? Salaf. Terutama siapa? Sahabat. Yang mengatakan ini para ulama dulu juga. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah sudah pernah saya sebutkan sebetulnya ya pada kajian pertama ucapan-ucapan mereka yang mengharuskan dan mewajibkan untuk mengikuti siapa? Sahabat. Apalagi Imam Syafi'i. Dia merupakan pokok madhab Imam Syafi'i apa? Yang pertama Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat kias, yang kelima qaulus sahabah. Ya. Madhab, madhab, pokok madhab Imam Syafi'i mengatakan yang kelima itu pendapat sahabat. Pendapat sahabat, Pak. Jadi menurut Imam Syafi'i, pendapat sahabat itu hujah, dalil, iya. Ya. Kenapa Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan laqad asnallahu ta'ala ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihi wa ala lisani rasulih. Karena para sahabat sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Demikian pula dipuji langsung oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Ya. Banyak Al-Quran memuji para sahabat. Siapa yang masih ingat ayat berapa yang menyebutkan pujian terhadap sahabat? Nah. Surat atau B100 isinya apa? Hah? Ya, terus? Uh -huh. Bunyi ayatnya. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه dan orang-orang yang pertama kali masuk masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka mengikuti mereka mengikuti mereka mereka ini siapa muhajirin dan ansor. Apa yang terjadi? Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Berarti Allah sudah ridho kepada siapa? Muhajirin dan ansor ridho juga kepada siapa? Yang mengikuti muhajirin dan ansor. Berarti ayat ini tegas tidak menunjukkan bahwasanya pemahaman para sahabat itu harus dijadikan rujukan yaitu Imam Syafi'i berhujah. Iya. Maka dari itulah saudaraku sekalian ya kota Islam azan ya Allah wa <clears throat> Ahlu sunnah wal Jamaah merasa perlu untuk mengikat pemahaman Al-Qur'an hadis ini dengan pemahaman siapa? Para sahabat. Karena kan kalau kita perhatikan hampir semua kelompok-kelompok Islam memahami Al-Quran hadis itu sesuai dengan pendiri kelompoknya. Iya. Ahlu sunnah wal jamaah tidak. Ahlu sunnah wal jamaah mengikat pemahaman itu harus benar. Sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Makanya saudaraku sekalian ikhwata Islam azani Allah wa yakum. Imam Syafi'i rahimahullah <clears throat> membuat kaidah-kaidah usul fikih dalam kitab Risalah. Itu semua dasarnya apa? Rujukannya apa? Pemahaman para sahabat semuanya. Iya. Bagaimana Imam Syafi'i berbicara tentang kaidah-kaidah usul fikih. Ya, tentang masalah umum, khusus, mutlak, muqayyad dan yang lainnya Itu syawahid-syawahid penguat-penguat dan bukti-bukti dari semua dari para sahabat banyak sekali Pak dalam banyak kejadian. Ikhwat Islam azan ya <clears throat> Maka dari itulah ini manhaj al-sunnah wal jamaah yang harus kita pahami bersama. Yaitu memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salafus salam. Jangan sesuai dengan pemahaman sendiri-sendiri. Nah, kalau ada yang bertanya, apakah berarti ulama khalaf, Ulama setelah generasi salaf tidak boleh jadikan rujukan? Jawab boleh. Selama dengan catatan tidak menyimpang dari manhaj para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kalau ternyata menyimpang dari pemahaman para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, atau misalnya pendapat tersebut tidak ada sama sekali di zaman sahabat tabiin, tabiut tabiin, tapi muncul di kalangan ulama-ulama belakangan, tetap yang menjadi rujukan itu pemahaman salafus saleh. Ya. Kenapa? Karena para sahabat Paling tahu tentang Al-Quran tidak Pak? Gimana tidak tahu orang Al-Quran turun dengan bahasa mereka kok? Para sahabat langsung melihat bagaimana Rasulullah mempraktikkan Al-Quran kok, iya enggak? Para sahabat langsung mendengar tafsir dari Rasulullah SAW dengan ucapan dan perbuatan kok. Mereka yang paling faqih, paling dalam ilmunya, paling tahu. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud berkata, Ma min ayatin. Tidak ada satupun ayat yang turun kecuali aku tahu di mana turunnya kepada siapa turunnya. Lau anna ahadan kalaulah ada seseorang kata Ibn Mas'ud a'lam minni bi ta'wilil Qur'an tanaluhul mataya Kalaulah ada satu orang yang lebih alim dariku tentang Al-Quran yang bisa dicapai oleh kendaraan, aku akan datangi dia. Lihat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu arba. Iya. Ibnu Abbas ketika berdebat dengan orang Khawarij, orang-orang Haruriyah. Apa kata Ibnu Abbas kepada mereka? Iya. جئتكم من عند أصحاب رسول الله وعليهم أنزل القرآن وهم أعلم الناس به Aku datang kepada kalian dari sisi para sahabat Rasulullah SAW. Kepada mereka Al-Quran turun dan mereka yang paling tahu tentang isi Al, tentang pemahaman Al-Quran. Tuh lihat Ibnu Abbas mengatakan, mereka yang paling tahu tentang apa? Al-Quran Arti ini penting saudaraku sekalian Pondasi ini harus kita betul-betul pahami Karena di zaman sekarang ini terkadang banyak orang seenaknya Bawa ayat pahami sendiri Ambil hadis pahami sendiri Akhirnya apa? Ngaco Tidak sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya Ya. Makanya ya akhi penting di sini kita melihat praktek para sahabat. Al-Imam asy syafii dalam kitab beliau Al-Muwafaqat berkata, "Kullu dalilin syar'iyyin la yakhlu min ihda salas binisbati li amali sahabah." Setiap dalil syariat Dilihat dari pengamalan sahabat terhadap dalil tersebut terbagi menjadi tiga. Yang pertama apa? Dalil yang dipahami dan diamalkan oleh para sahabat secara terus-menerus atau pada kebanyakan waktu. Maka yang seperti ini tidak masalah bagi kita untuk mengamalkannya kata beliau. Yang kedua, Kata beliau, dalil yang para sahabat mengamal yang diamalkan oleh para sahabat pada waktu tertentu saja, tidak secara terus menerus. Maka seperti ini pun juga harus kita amalkan sesuai dengan yang diamalkan oleh para sahabat. Yang ketiga, dalil yang tidak ada satupun sahabat yang mengamalkannya demikian. Maka yang seperti ini kita tidak boleh mengamalkannya Pak Saya berikan contoh Kalau ada 10 orang masuk ke masjid Mau sholat tahiyat masjid Sholat, sholat apa Pak? Sholat tahiyat masjid <clears throat> Lalu kemudian yang satu berkata begini Eh kita sholat tahiyat masjidnya berjamaah aja yuk Lu kok berjamaah? Kenapa? Akan ada dalilnya. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Tuh hadisnya. Nah, hadisnya benar pak, sohe. Hah? Cuma masalahnya ada nggak para sahabat mengamalkan seperti itu untuk sholat tahiyat masjid berjamaah bareng-bareng? Nggak ada pemahamannya. Rasulullah pun tidak melakukan seperti itu. Para sahabat juga tidak melakukan seperti itu. Para tabiin juga tidak melakukan seperti itu. Nah kok situ bawa-bawa hadis? Lo kan hadis ini umum. Sholat berjamaah tuh. Pokoknya sholat apa aja. Yang penting berjamaah. Maka kita katakan maaf pemahaman anda tidak bisa kita terima. Sebab kalau pemahaman anda benar tentu sudah didahului oleh para sahabat Rasulullah, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan para ulama salaf terdahulu. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. ya. Makanya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Pernah dengar gak Ibnu Hajar Al-Asqalani? Pernah dengar? Siapa? Penulis kitab Fathul Bulugul Maram. Betul. Ini terkenal banget kitab Bulugul Maram tuh ya. Kitab apalagi? Fathul Bari, Sahih Syarah Bukhari. Ya. Beliau wafat pada tahun huh? Beliau wafat tahun 825 Hijriah. Beliau ini Masya Allah Hafal 100 ribu hadis Cuman ada kisah yang bohong tentang beliau. Kenapa disebut Ibnu Hajar? Hajar itu artinya batu. Jadi katanya dulu Ibnu Hajar otaknya bebel ngapalin ngapalin nggak bisa bisa. Akhirnya masuk ke gua ngelihat ada air menetes di atas batu tes tes tes itu batu lama-lama bolong Akhirnya Ibnu Hajar mikir, masa batu aja terus-menerus digituin bisa bolong. Berarti saya harus terus-menerus nih. Kita katakan ini dongeng, Pak, nggak bodoh budak cengeng. Iya. Ibnu Hajar itu kalau baca buku tiga kali. Yang pertama baca, kedua pahami, ketiga dihafal. Jadi tiga kali baca hafal beliau. Antum berapa kali baca? Baru hafal. Masa yang tiga kali baca otaknya bebel gimana? Encer itu. Beliau hafal seratus ribu hadis dengan sanatnya, bayangkan. Ibnu Hajar berkata apa? Ahlul hadis. Idza wajadu hadisan nazaru ila isnadihi. Fa in kana sahihan nazaru ila amali sahabah. In amilu biha Ya, amilu. Para ahli hadis itu kata beliau, kalau menemukan hadis, mereka periksa dulu sanatnya sahih apa tidak. Kalau ternyata sahih, mereka lihat bagaimana pengamalan sahabat terhadap hadis tersebut. Kalau ternyata diamalkan oleh para sahabat, mereka amalkan. Kalau mereka tidak menemukan para sahabat mengamalkannya, mereka tidak amalkan. Masya Allah. Itu alu hadis saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah ya. Makanya penting sekali di sini ya dalam memahami Al-Qur'an dan hadis ini. Terus gimana dong? Bagaimana kita mengetahui pemahaman para sahabat? Dari mana kita dapatkan? Dari kitab-kitab para ulama. Ya, kitab-kitab para ulama menyebutkan bagaimana pemahaman-pemahaman para ulama salaf terdahulu Ya, penting sekali. <coughs> Apalagi dalam Islam itu terkenalkan empat madhab yang sangat terkenal. Madhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. <coughs> ya. Mereka semua di atas satu akidah sama semua. Kalau antum baca bagaimana akidah mereka sama. Kecuali Abu Hanifah dalam masalah iman ada sedikit perbedaan. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad semua di atas satu akidah yang sama dalam masalah iman. Selebihnya semua sama, sepakat. Ya. Ikhwata Islam azani Allah. Kenapa? Karena semua mereka merujuk para sahabat. Semua mereka melihat keyakinan para sahabat. Ketika semua mereka sepakat untuk menjadikan para sahabat sebagai rujukan, pasti akidahnya jadi sama, Pak. Sama akidahnya. Maka dari itulah saudaraku, ikhwata Islam, azani Allah wa <clears throat> Ini yang harus kita pahami ini. Bahwa kita merujuk Al-Quran dan hadis, usahakan sesuai dengan pemahaman siapa? Salafus Saleh ya, para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin. Ya, sebagaimana saya pernah membawakan juga perkataan Imam Al Barbahari yang wafat pada tahun 327 Hijriah. Beliau mengatakan apa? I'lamu annal Islam huwa sunnah was sunnatu hiyal Islam. Ketahuilah, Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu Islam wala yaqumu ahaduma illa bil akhar dan tidak mungkin salah satunya berdiri tanpa yang lainnya. Islam tidak mungkin berdiri tanpa sunnah. Sunnah pun tidak mungkin berdiri tanpa apa? Islam. Harus dua-duanya berdiri berbarengan. Kalau ada orang berkata saya Islam tapi maaf maaf saya nggak ikut sunnah, lo ikut siapa lo? Emang Nabi kamu siapa? Hah? Nabi saya namanya Paul. Kamu bukan orang Islam. Semua umat Islam sepakat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah beliaulah yang kita ikuti. Kemudian beliau berkata kata Imam Arab Barbahari, "Famina sunnati luzumul jamaah." Dan termasuk sunnah adalah berpegang kepada al-jamaah. Kemudian beliau berkata lagi, والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع dan asas yang dibangun di atasnya al-jamaah adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Merekalah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Maka siapa yang tidak mau mengambil dari para sahabat kata beliau, sungguh ia telah sesat dan berbuat bid'ah. Masya Allah. Sungguh ia telah tersesat dan berbuat bid'ah. Orang-orang yang tidak mau, oh maaf ya, saya pemahamannya nggak mau ngikutin sahabat. Terus kamu ngikutin siapa? Pemaham, oh, pemahaman saya sendiri. Masya Allah. Ya. Saya katakan saudaraku, para sahabat sudah dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah. Anda siapa yang jamin? Enggak ada yang jamin kamu itu. Ya. Mana yang lebih aman? Mengikuti pemahaman generasi yang sudah dijamin oleh Allah dan Rasulnya atau mengikuti orang-orang yang tidak dijamin oleh Allah dan Rasulnya? Mana yang lebih aman, Pak? Tentu lebih aman mengikuti pemahaman generasi yang sudah langsung ada stempelnya dari Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis. Jelas. Ikhwata Islam. Saya juga pernah membawakan hadis yang dikeluarkan Imam Abu Hawi dalam kitab Muskilil Athar dengan sanad yang sahih. Rasulullah SAW bersabda apa? Inna hasatakunu fitan. Nanti akan muncul fitnah, fitnah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Famadza nasna'u ya Rasulullah?" Di saat munculnya fitnah-fitnah itu, apa yang harus kami lakukan, ya Rasulullah? Di saat muncul fitnah itu, apa yang harus kami lakukan, ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Tarji'una ila amrikumul awal. Kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama. Ini nas yang sangat tegas, Pak. Rasulullah menyuruh nanti kalau muncul fitnah-fitnah itu kewajiban kalian kembali kepada urusan kalian yang pertama. Urusan yang pertama siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi kalau bukan mereka? Ya enggak? Kang. Lah sare, Kang. Masih sore. Ya. Nanti tidurnya jam 9. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. jamaah adalah memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salafus salih. Ingat itu. Ya, Saya ingat perkataan juga Imam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah, beliau berkata begini. Iya, kata Imam Al-Barbahari. Umdur rahimakallah. Kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika fala ta'jalan. Hatta tanzura fihi hal takallama fihi ahadun minas sahabah fa in wajadtahu fatamassak bih iya kata beliau apa lihat oleh kamu setiap orang yang berbicara tentang agama di zamanmu jangan kamu tergesa-gesa untuk menerima atau menolaknya sampai kamu periksa dulu ada tidak para sahabat yang pernah membicarakannya kalau kamu mendapatkan ada, pegang kuat-kuat. Kalau kamu tidak mendapatkan seorang pun sahabat memahaminya, maka buang jauh-jauh kata beliau. Masya Allah saudaraku sekalian Ini manhaj yang agung pak Manhaj yang besar sekali Yang harus kita betul-betul pahami ya. Maka setiap ibadah yang kita lakukan Tanya dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat enggak? Dilakukan oleh para salafus soleh enggak? Ya. Banyak kok Pak ibadah yang baru-baru muncul yang ternyata para sahabat enggak pernah melakukannya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ini sebentar lagi mau Ramadan nih Pak. Bakalan tersebar nih hadis Rasulullah SAW naik mimbar kemudian Rasulullah mengatakan amin amin amin Kemudian ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau aminkan?" Apa yang kau aminkan? Kata Rasulullah, "Tadi Jibril berkata kepadaku, hai Muhammad, abaikan puasa orang yang belum minta maaf sama tetangganya, sama orang tuanya, sama istrinya." Ini buatan orang sini, Pak. Gak ada dalam dalam kitab-kitab hadis yang masyur gak ada. Yang sah itu lafadznya begini, Rasulullah naik mimbar, kemudian Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. Kemudian Rasulullah ditanya ya Rasulullah ala amman ma amanta? Apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tadi Jibril datang kepadaku dan berkata, apa kata Jibril? Ya hai Muhammad, kul amin, ucapkan amin. Ragima anfum ri'in dakhala alai syahrul ramadan Fakhoraja minhu falam yukfarlah. Semoga celaka, semoga hina orang yang masuk bulan Ramadan lalu selesai bulan Ramadan ternyata dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Kata Rasulullah, amin. Yang berdoa siapa? Jibril. Yang mengaminkan siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya. Yeah. Kemudian Rasul Jibril berdoa lagi, Rogimaan fumri'in Semoga terhina Adroka abawaihi Yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup Falam yudkhilahul jannah Tapi ternyata tidak memasukkannya ke dalam surga Kata Nabi Muhammad apa? Amin Yang ketiga, Malaikat Jibril berdoa apa? Rogima anfu mri'in dzukirta indahu falam yusalli alaih, Falam yusalli alaih. Semoga terhina orang yang di, yang engkau disebutkan di sisinya tapi tidak mau bersalawat untukmu. Kata Rasulullah amin. Tuh lihat, ini ini lafaz yang sahih yang dimulai Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Nah, rupanya Pak, orang yang ada di zaman sekarang minjem lafat awalnya tuh. Nah, isinya dibikin sendiri. Apa? Hai Muhammad, abaikan puasa orang yang nggak minta maaf tuh sama istrinya, sama orang tuanya. Akhirnya apa? Akhirnya jadi syariat maaf-maafan sebelum Ramadan, Pak. Ada orang datang ke ya ke antum, eh maafin ya kan mau Ramadan. Antum bingung ketemu aja baru sekarang Emang kamu salah apa sama saya? Emang ada contohnya dari sahabat Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in Para salafus saleh, kata imam yang empat, madhab yang empat Bahwa disyariatkan sebelum Ramadan maaf-maafan Mana ada dalilnya? Lihat Semua amal ibadah yang tidak dikenal oleh para sahabat Jangan diamalkan Makanya seorang yang ulama dahulu berkata apa? Ya malam ya'riful badriyun fala ta'malu bi. Sesuatu yang tidak dikenal oleh para sahabat yang ikut perang Badar, kamu jangan amalkan. Hudzaifah bin Yaman juga berkata begitu, kullu ibadatin lam ya'malha ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala ta'ab fala ta'ab fala ta'abbadu biha. Semua ibadah yang tidak pernah diamalkan oleh para sahabat, jangan kamu amalkan. Tidak boleh. Saudaraku sekalian, Ikhuta Islam, azani Allah Nah ini Pak, ini keyakinan yang pertama nih. Manhaj yang harus kita pahami yaitu merujuk Al-Qur'an dan hadis sesuai pemahaman salah salafus salih. <clears throat> yang kedua, yang merupakan pokok daripada manhaj al-sunnati wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini Pak. Ya pentingnya memilah hadis antara yang sahih dan yang tidak sahih. Ini merupakan manhaj ahlus sunnah yang diyakini oleh seluruh ulama ya ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada satupun ulama ahlus sunnah kecuali semua mengatakan penting untuk memilah yang sahih, yang doif, yang palsu. Kenapa? Sebab kalau itu tidak diperhatikan agama kita rusak. Abdullah bin Mubarak seorang tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan apa? Laulal isnad laqala man syaa man masya. Kalau bukan karena sanad hadis, orang akan seenaknya mengatakan Rasulullah bersabda. Nanti orang bikin lagi hadis, ini bikin lagi hadis, ini bikin lagi hadis. Menisbatkan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi dengan adanya ilmu hadis, adanya sanad hadis, kita periksa nih siapa perawinya, fikoh atau tidak, dipercaya atau tidak, sanadnya bersambung apa tidak, bagaimana komentar para ulama ya tentang hadis tersebut. Penting saudaraku. Sebab kalau seperti ini kita ah yang penting hadis lah, doif juga hadis. Waduh, banyak pak. Ya, ini agama bisa rusak nanti. Ya. Ada hadis palsu, Pak. Bapak tahu tidak, Pak? Orang-orang zindik di zaman tabi'ut tabi'in itu sudah muncul dan membuat hadis palsu, Pak. Ya. Hamad bin Zaid bin Dirham. Seorang ulama termasuk generasi salaf mengatakan apa? zanadiqah akthar min sab'ina hadis. Orang-orang orang-orang zindik memalsukan 70 ribu hadis. Oh, mengerikan kan? Ini jumlah yang tidak sembarangan ini Pak. Berarti di zaman tabiut tabiin ini orang-orang zindik, tahu nggak orang zindik? Orang zindik itu orang-orang yang pura-pura masuk Islam, Ya, tapi tujuannya ingin rusak Islam dari dalam. Ya, karena di zaman dahulu Pak, untuk menghancurkan Islam secara fisik nggak mungkin. Karena Islam sangat kuat. Dua ad, dua negara adik kuasa saja hancur waktu itu Romawi dan Persia. Maka mereka berpikir bagaimana merusak Islam dari dalam. Caranya apa? Membuat hadis palsu dihalalkan yang haram atau diharamkan yang halal. Ada seorang zindik yang bernama Abdul Karim bin Abil Arja ditangkap oleh khalifah di zaman itu, Pak. Kemudian ketika hendak dipancung, si zindik ini berkata apa? Saya tidak menyesal saya dipancung karena saya sudah menyebarkan 4000 hadis palsu. Masya Allah. Makanya para ulama hadis merasa terpanggil untuk membela hadis. Wah ini kalau nggak dibela bahaya ini. Orang akan seenaknya menisbatkan kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda. Ternyata apa? Hadisnya palsu. Ternyata hadisnya tidak ada asalnya sama sekali. Nah, saudara-saudaraku sekalian. Iya. Yeah maka mereka pun menyingsingkan lengan mereka pak mulailah mereka untuk apa memeriksa perawi-perawi hadisnya pak ya pemeriksaan terhadap hadis itu sudah dimulai dari semenjak di para sahabat masih hidup yang pertama kali mengajarkan kehati-hatian dalam mem, dalam membawakan hadis siapa Umar bin Khattab Umar bin Khattab itu kalau ada sahabat yang bawa hadis Beliau minta saksinya, mana saksi kamu? Demikian pula setelah itu Muhammad bin Sirin. Pernah dengar Muhammad bin Sirin? Muhammad bin Sirin ini hidup pada zaman tabi'ut, eh zaman tabi'in. Beliau bertemu dengan sekitar 30 sahabat. Apa kata Muhammad bin Sirin? Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad Dahulu mereka tidak pernah mempermasalahkan sanad hadis. Tahu nggak sanad? Sanad itu rantai perawi yang menyampaikan kepada matan. Ya. Dahulu mereka tidak pernah mempermasalahkan tentang sanad. Falamma waqa'atil fitnah, tapi ketika muncul fitnah, kulna, kami mulai berkata, semula narijalakum, sebutkan nama perawi hadis kamu kamu dari siapa dapat hadis itu? Fayundor, fa min ahli sunnah fayuqbal hadithu. Lalu diperiksa. Kalau ternyata perawi ini ahli sunnah diterima hadisnya. Kalau ternyata perawi ini bukan ahli sunnah tidak diterima hadisnya. Mulai pak dipilah-pilah. Ibnu Abbas sendiri juga. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam mukadimah sahihnya, bahwa ada seorang tabi'in membawakan hadis-hadis kepada Ibnu Abbas. Faja'ala Ibnu Abbas la yaltif la yaltafitu ilai. Ternyata Ibnu Abbas nggak mau dengerin. Maka kemudian ya, orang ini berkata Ibnu Abbas, aku bawakan kepada kamu hadis-hadis Rasul tapi kamu tidak mau mendengarkannya. Kenapa? Apa kata Ibnu Abbas? kunna idza sami'na ahadan yaqulu qala Rasulullah SAW ibtadaratu a'yununa wastama'at ilaihi adanuna falamma raqiban nasa sa'b wa dalul lam na'khud illa ma arafna dahulu ya kata Ibnu Abbas kami kalau mendengar ada orang mengatakan Rasulullah bersabda mata kami langsung tertuju ke dia telinga kami langsung mendengar siap-siap tapi sekarang manusia sudah mengambil dari siapa saja. Sudah tidak lagi me, apa? memilah-milah lagi. Maka kata Ibnu Abbas, maka kami pun tidak mau lagi mengambil kecuali dari orang yang telah kami ketahui kesikohannya. Mulai itu Ibnu Abbas berhati-hati juga Pak. Tidak sembarangan mengambil hadis. Maka kemudian para para ulama setelahnya mulailah Pak, ya, mereka mengenal perawi-perawi Sampai satu perawi itu Pak Kalau mereka mau mengambil hadis dari seorang perawi Dua bulan mereka bertanya-tanya ke orang-orang tentang perawi ini Namanya siapa? Di mana dia lahir? Kemana saja dia menuntut ilmu? Siapa saja gurunya? Bagaimana hafalannya? Sampai-sampai yang ditanya berkata Apakah kamu ingin menikahkan dia dengan anak wanitamu? Saking telet apa detailnya itu. Sehingga apa? Setiap perawi hadis dicatat baik-baik siapa namanya ini, bagaimana statusnya, bagaimana kesikohannya, hafalannya dan yang lainnya. Masya Allah, saudaraku sekalian. Yang pertama kali di antara ulama yang pertama kali mencatat nama-nama dan daftar perawi hadis Imam Al Bukhari dalam kitab beliau At-Tarikhul Kabir. Beliau tulis buku itu umur 18 tahun. Beliau berkata apa? Aku masukkan dalam bukuku ini 10 ribu perawi hadis. Dan setiap perawi hadis itu aku tahu namanya sampai tujuh tulunan. Aku tahu kapan dia lahir, siapa saja gurunya, kemana saja dia belajar. Tapi aku ringkas supaya tidak terlalu panjang bukuku ini. Diringkas jadi 10 jilid. <laughs> Ikhwata Islam ya Allah ya. Perhatian para ulama terhadap perawi hadis itu luar biasa. Kenapa? Karena dengan jalan mengenal perawi hadislah kita akan tahu ini saya atau tidak, bisa dipercaya apa enggak. Bahkan luar biasa Pak. Para ulama hadis terdahulu itu sampai keliling dunia, Pak, untuk memeriksa hadis, Pak. Mereka terkadang ya, tidak merasa puas kalau dapat hadis cuma dari satu jalan. Yahya bin Ma'in pernah beliau jalan kaki ke Baghdad. Ya. Perjalanan yang sangat jauh sekali. Mau bertemu dengan Musa bin Ismail At-Tabudaki hanya sebatas ingin mendengar hadis-hadis Hamad bin Salamah. Sesampainya di rumah Musa bin Ismail At-Tabudaki, Musa bin Ismail bertanya, "Kamu memang nggak pernah mendengarkan hadis-hadisnya Hamad bin Salamah?" Oh kata Yahya bin Ma'in Aku sudah mendengar hadis-hadis ya Hamad bin Salama itu dari 17 jalan Dan kamu yang ke-18 Kenapa kamu banyak-banyak seperti itu? Kata Yahya bin Main apa? Karena aku mendengar Hamad bin Salama ini thiqah terpercaya. Tapi ia jatuh kepada kesalahan dalam memerimuriatkan beberapa hadis. Maka aku ingin mengetahui mana kesalahan yang berasal dari Hamad bin Salama itu sendiri dan mana kesalahan yang berasal dari murid-muridnya Hamad. Masya Allah. Bayangkan, Pak. Mereka menyingsingkan rengan Pak untuk membela hadis. Mereka habiskan hari-hari mereka, waktu waktu mereka apa? Umur mereka habis untuk hadis Pak. Demi membela apa? Ya, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini membela sunnah Rasul. Dan membela sunnah Rasul termasuk jihad. Kenapa? Karena kalau sunnah Rasul nggak dibela, rusak Islam tidak. Islam rusak. Sunnah Rasul kan dasar Islam, Quran, hadis. Lah kalau hadis nggak dibela, Islam akan hancur, Islam akan dihubuk-ubuk, ajarannya pun akan dirusak. Maka makanya gurunya Imam Bukhari yang bernama Yahya bin Yahya At-Tamimi berkata apa? Difa'u anti difa'u sunnah ya ahabbu ilayya ad darb bisayf bisfi sabilillah bagi saya membela hadis lebih aku sukai daripada perang dengan pedang dan panah. Lalu kemudian ditanya, "Hai Yahya, bukankah orang yang berperang lebih lelah? Ternyata membela hadis lebih utama dari itu?" Kata Yahya, "Ya, bahkan jauh sekali." Masya Allah, saudaraku sekalian. di zaman sekarang, Mbak, kita melihat banyak orang sudah tidak peduli lagi sama hadis. Antum baca internet, di internet banyak sekali tersebar hadis-hadis yang aneh. Belum lagi yang di share di WhatsApp, di ini dan yang lainnya. Dan mohon mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf aja banyak diamalkan oleh masyarakat kita sehari-hari. Dan qadarullah masyarakat kita sudah mendarah daging dengan itu. Ketika ada yang mengingatkan hadisnya palsu, ngambek. Hi. Orang tua karuhun yang dulu aja nggak masalah kok. Tiba-tiba kamu ngatain hadisnya palsu. Siapa kamu anak bau, bau kencur gitu? Yeah? Bukan bau kencur. Ulama terdahulu nggak bau kencur, lebih tua bahkan. Ya, nenek moyang kamu berapa umurnya? Yang menyatakan kedoifan bahkan kepalsuannya ulama terdahulu dalam kitab-kitab mereka, kamunya aja yang belum baca. Banyak pak. Sebuah contoh misalnya, jangan ya, jangan terkejut ya yang baru dengerin ya. Kemarin di ini sekarang masih Rajab ya. Itu tersebar hadis tentang keutamaan puasa Rajab. Puasa hari pertama, kedua, ketiga. Padahal kata Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab Tabinul Ajab fima Waroda fi fadli Rajab. Beliau mengatakan apa? Hadisnya palsu. Di dalam sanadnya ada Abu Bakar An-Naqash. Dia seorang yang kadzab, tukang berdusta. Lo ulama sudah dahulu lo sudah menjelaskan. Situnya aja nggak mau itu sih. Ya. Periksa dong, periksa. Jangan hanya sebatas yang penting hadis lah. Gak bisa seperti itu saudaraku. Maka alus sunnah wal jamaah di antara pokok manhaj mereka harus memilah antar yang sahih, doif, palsu. Memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah pak. Boleh tidak mengamalkan hadis do, Ingat. Ikhtilaf di sini. Sebagian mengatakan apa? Boleh, nggak masalah. Sebagian mengatakan apa? Tidak boleh. Namun Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab Tabjilul Ajab mengatakan apa? Ya. Wayam bagi dan selayaknya ya alal qaul allazi abahahu atas pendapat yang membolehkan mengamalkan hadis dhaif ya yushtarat bi salasati syurut hendaknya itu di, diberikan tiga syarat syarat yang pertama kata Ibnu Hajar bolehnya mengamalkan hadis dhaif apa sanatnya tidak boleh sangat lemah sanatnya tidak boleh apa Sementara kita kan nggak pernah tahu nih sanatnya lemah apa sangat lemah. Tahu dari mana ayo? Nggak tahu kan? Iya. Ini syarat yang pertama. Boleh amalkan hadis doib tapi dengan tiga syarat. Syarat yang pertama sanatnya tidak sangat lemah. Syarat yang kedua jangan jangan diyakini itu sebagai sunnah namun diamalkan sebagai kehati-hatian saja. Syarat yang ketiga kata beliau apa? Allah yushahar bih. Tidak boleh dimasyhurkan. Cukup diamalkan buat dirimu sendiri saja. Ternyata di masyarakat kita tiga syarat ini tidak dipenuhi, Pak. Tidak dipenuhi. Syarat yang pertama contohnya, hadisnya doif banget. Ternyata syarat yang pertama aja enggak. Bahkan bukan cuma doib banget pak, palsu. Palsu hadisnya. Diamalin juga, bayangkan. Saudara-saudaraku sekalian, ya khotla Islam, azani Allah wa yaku Nah ini ya <clears throat> makanya di zaman sekarang ini harus kita berusaha terus menjelaskan ini hadisnya sahih atau doib atau tidak atau begini ya. Penting ini akhi untuk membela apa? Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini ya, kota Islam. Azani Allah wa iyyakum. Antum mau makan baca doa apa? Banyak waktu kecil dia diajarinnya apa? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adabannar. Itu hadisnya dhaif banget, Pak. Yang sahih cukup baca bis bismillah. Antum kalau buka puasa baca apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa dengan lengkap ini enggak ada dalilnya sama sekali, Pak. Yang ada itu dalil dengan lafaz Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Udah sampai situ aja. Itu pun juga dhaif. Apalagi dengan lengkap tadi Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tidak ada dalil hadis dari Rasulullah dengan ucapan selengkap itu. Silakan. Kalau Anda tidak percaya silakan periksa sampai botak nggak bakal ketemu. Ikhwata Islam azani Allah wa ya. Saya ucapkan ini tiada lain Pak untuk membela hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Karena ini merupakan pokok-pokok di antara manhaj ahli sunnati wal jamaah. Penting sekali. Ya. Kita ke, sedikit ke belakang lagi tadi. Ulama berbeda pendapat dalam masalah boleh tidak mengamalkan hadis dhaif. Atas pendapat yang mengatakan boleh kata Ibnu Hajar hendaknya diberikan tiga syarat. Apa syarat tiga itu tadi? Siapa yang nyebutin? Satu, sanatnya tidak boleh sangat lemah. Yang kedua, jangan diyakini sebagai sunnah. Yang ketiga, apa? Tidak boleh dimasyurkan. Ambil. Masya Allah. Taib. Ada lagi pendapat ulama yang mengatakan hadis doif tidak boleh diamalkan sama sekali. Kenapa? Alasan mereka karena hadis doif itu hanya menghasilkan dugaan yang lemah. Bapak tahu tidak Pak? Saya mau tanya sama bapak-bapak nih. Apa sih sebabnya hadis itu doif? Sebab hadis doif itu ada dua Pak. Sebab yang pertama sanadnya terputus. Sanadnya apa? Si A meriwayatkan dari si C, tapi ternyata si A nggak tebus nggak ketemu sama si. Setelah diperiksa ternyata si A lahir jauh sebelum setelah si C meninggal dunia. Berarti ini ada rantai sanat yang terputus, yang hilang. Ya nggak Pak? Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kenapa hadis itu disebut doif? Karena perawinya cacat cacat-cacat yang ada pada perawi hadis itu sudah 10 yang paling ringan disebut oleh para ulama dengan istilah sayyul hifadh. Sayyul hifadh itu apa? Buruk hafalan. Kapan disebut seorang perawi itu sayyul hifadh? Kapan seorang perawi disebut buruk hafalannya? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan definisi yang sangat bagus. Kata beliau, wasayyi'ul Allah alla yatarajjah janibu sawabihi ala janibi khata'ihi. Adapun sayiul hifadh yaitu sisi benarnya tidak lebih kuat dari sisi salahnya. Berarti benar dan salahnya mati masih apa? Masih 50-50. Seimbang ini, Pak. Benar apa salah? Benar apa salah belum bisa dipastikan. Masih 50-50. Sekarang saya matanya semua. Nah, lihat Pak. Ini ternyata cacat perahu yang paling ringan loh Pak. Cacat perahu yang paling ringan itu. Ya. Nah sekarang kalau misalnya sisi benarnya tidak lebih kuat dari sisi salahnya, berarti gimana? Benar sama salahnya sama-sama kuat nih. Nggak bisa kita pastikan benar atau salah. Ini menghasilkan keraguan tidak? Berarti hadis doif yang ringan menghasilkan keraguan, Pak. Ya kan? hadis yang sanatnya terputus. Si Fulan gak ketemu sama gurunya. Berarti sebetulnya dia ada perantara yang tidak disebutkan ini. Siapa perantara itu masih ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia perawinya sikoh terpercaya. Kemungkinan yang kedua perawinya tidak sikoh. Masih ada dua kemungkinan kan? Ya. Meragukan tidak? Sedangkan sesuatu yang meragukan diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dibuang. Rasulullah bersabda apa? Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Berarti hadis doif itu menghasilkan keraguan. Karena hadis itu menghasilkan keraguan, sementara Rasulullah menyuruh kita meninggalkan segala sesuatu yang meragukan, berarti hadis doif tidak boleh diamalkan. Dan ini madhab Imam Bukhari dan Muslim. Dan dibela oleh Abu Bakar Ibnul Arabi dan itulah pendapat yang paling kuat bahkan Ibnu Hajar al Asqalani condong kepada pendapat ini dalam kitab beliau Tabiul Ajab itu saudara-saudaraku sekalian ikhwatul Islam azan ya Allah Nah ini Pak ya jadi pokok manhaj ahlu sunnah yang kedua ahlu sunnah sangat memperhatikan antara hadis soheh, hadis tidak soheh, hadis doif, hadis yang palsu. Penting. Kenapa? Karena ini dalam rangka membela apa? Islam. Membela dasar-dasar Islam. Membela modal Islam. Kalau kita tidak membela hadis, siapa yang akan membela? Orang akan semakin merajalela merusak Islam dari dalam saudara-saudaraku sekalian ikhwata Islam Nah ini Pak Jadi penting Cuma sayang Pak, sayang seribu sayang Di Indonesia ini ilmu hadis kurang berkembang Iya Di pesantren-pesantren di Indonesia ini banyak kurang dipelajari ilmu Kenapa bukunya terbatas Soalnya kalau mau belajar ilmu hadis bukunya harus abrek-abrek. Makanya Syubah bin Al-Hajjaj berkata apa? Man talabal hadis aflas. Siapa yang menuntut ilmu hadis bangkrut. Kenapa? Karena saking banyaknya buku yang harus dibeli. Ya, tapi alhamdulillah Pak, Allah Maha Adil. Di zaman sekarang kita nggak butuh, nggak perlu untuk beli buku satu kontainer. Ternyata buku satu kontainer itu dimasukin dalam VCD. Jadi maktabah syamilah berisi lebih daripada 18.000 kitab hadis. Nyari hadis di situ gampang banget, Pak. Kalau dulu saya waktu masih kuliah belum ada maktabah syamilah, Pak. Mentakrij satu hadis bisa berhari-hari berbulan-bulan. Sekarang Mau cari hadis, tinggal masukin aja fiilnya. Innamal a'malu niat misalnya. Masukin deh, innamal a'malu niat. Kemudian kita tentukan di kitab apa saja yang mau kita cari. Enter this. Itu komputer nyari, Pak. Sementara kita asik-asikan ngopi. Hmm. Ngopi. Komputernya langsung laporan selesai bos oke okay. oh masya Allah itu langsung ketemu itu di semua kitab-kitab hadis pak kita lihat jalan-jalannya bagaimana perawinya masya Allah dimudahkan oleh Allah semudah-mudahnya bayangkan apa yang kurang di zaman sekarang coba yang kurang cuma satu nggak ada semangat itu aja ya Kenapa? Karena kaum muslimin sekarang tuh semangatnya apa? Cari duit. Kaum muslimin semangatnya cari fulus, cari kedudukan dan yang lainnya. Kalau untuk cari hadis boro-boro. Sehingga akhirnya ya kemalasan kaum muslimin untuk menuntut ilmu dijadikan apa? Kesempatan emas untuk mengobok-ngobok akidah mereka hadis mereka. Udah di-share aja hadisnya, hadisnya bagus nih. Ya. Terkadang Pak tidak malu-malu untuk dikatakan di situ HR Bukhari dan Muslim. Padahal nggak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Bener banyak itu terjadi di internet-internet banyak Bapak seperti itu. Hati-hati. Ya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian ikhwata Islam azan ya Allah wa Berbahagia antum yang ternyata oleh Allah berikan kemampuan dan semangat untuk menuntut ilmu, terutama ilmu hadis. Iya. Karena dengan ilmu hadislah kita ini bisa memilah yang sahih dan yang dhaif. Antum belajar ilmu belajar tafsir butuh ilmu hadis nggak? Oh butuh dong. Karena dengan ilmu hadis akan tahu riwayat-riwayat tafsir-tafsir dari sahabat apa sahih atau dhaif. Antum kalau belajar fikih butuh ilmu hadis enggak? Butuh. Sebab untuk fikih itu kan dasarnya Quran dan hadis. Sekarang kalau antum berdalil ternyata hadisnya dhaif banget, percuma antum. Tidak bisa diterima pendapat antum. Nah ini saudaraku sekalian, ikhwatlah ya, Islam, penting saudaraku. Ya, banyak khotib-khotib Jumat di zaman sekarang ini Pak bawain hadis-hadis palsu Pak. Ya Allah. Ya. Ada khotib Jumat bawain hadis ini malam yasbir bi qada'i falyabhas rabban siwai. Siapa yang tidak sabar dengan ujian dariku, silahkan cari Tuhan selainku. Saya datangi khotib Jumat itu Maaf Pak Ustaz itu hadisnya palsu. Ustadznya cemberut Pak, terima. Karena yang nasihatinnya lah, wajahnya baby face. <laughs> Ada lagi yang musibah pak. Saya ngedengar sendiri itu khutbah Idul Fitri dia berkata begini, Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, "Al-insan madaniyun bitabi'." Manusia itu makhluk sosial. Uh, saya terkejut, Pak. Ya Allah. Ini kan perkataan Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya kenapa dijadiin sabda Rasul? Waduh. Ini kan seenaknya comot ucapan seseorang jadiin sabda apa nggak rusak agama digituin? Rusak agama kalau begitu caranya. Tapi subhanallah ya itu pak. Saya datengin setelah selesai sholat salam salaman saya salamin pak. Ya sambil bisik-bisik latihan perkataan Ibnu Khaldun pak bukan Jabda Rasul. Cemberut pak. Huh, Gak apa-apa lah dia cemburutin yang penting dia tahu. Ya. Nah itu masalahnya. Banyak khotib-khotib Jumat, banyak para penceramah gak paham hadisnya. Is yang penting hadisnya bagus kok. Oh nggak bisa seperti itu dalam kaidah ilmu hadis pak. Ya. Ada lagi di zaman sekarang pak orang-orang yang mulai mengkrit, mulai sadar bagaimana mengkritik harus mengkritik hadis. Tapi musibahnya dia kritik dengan akal pikirannya. Ditolak hadis red Bukhari Muslim hanya karena menurut dia nggak masuk di akal. Atau ada lagi di zaman sekarang, ini hadis tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Jadi doif. Ya. Di antaranya hadis itu Rasulullah bersabda, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Kata dia apa? Ini hadis doif. Karena bertabrakan dengan Al-Quran. Padahal ulama hadis terdahulu mensuaikannya. Bahkan ada dalam sahih muslim. Masa ribuan ulama yang mensuaikannya. Jadi batal gara-gara satu orang ini. Siapa yang lebih berhak ditikam? Ribuan ulama atau cuma satu orang ini? Enak aja. Hadis sudah jelas dicoikan secara sanad sahih. Cuman masalahnya kamunya aja yang nggak paham. Saya pernah ngobrol Pak, ada seorang. Setahu saya, Sahih Bukhari itu hadisnya banyak yang doif. Astagfirullahaladzim. Pak, boleh saya tahu contoh hadis Sahih Bukhari yang doifa? Itu disebutkan tentang masalah menghajikan orang lain. Kan Al-Quran mengatakan wa alaisa lil insan illa masa. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Berarti ini Sahih Bukhari ini bertabrakan dengan Al-Quran. Doif itu Akhirnya saya saksam dengan nada agak sebel berkata, yang do, yang doif itu pemahaman bapak. Hadis itu tidak bertabrakan dengan Al-Quran, Pak. Saya buktikan. Saya bawakan perkataan para ulama tentang pemahaman ayat itu. Wa alaisa lil lil insan lam di sini litamlik mempunyai makna kepemilikan. Berarti ayat ini hanya meniadakan mayat untuk memiliki amalan orang dan tidak meniadakan untuk mendapatkan manfaat dari hasil amalan orang lain. Tidak, tidak bertabrakan, Pak. Bapaknya aja nggak paham. Seenaknya aja nolok hadis, hadisnya jelas Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian seenaknya bapak doifkan. Akhirnya apa? kesepakatan ulama di zaman dahulu batal gara-gara perkataan bapak gitu. Ajaib. Ya. Memang aneh Pak, zaman sekarang ini banyak yang aneh-aneh Pak. Ada yang kerjaannya menerima hadis doif, bahkan palsu pun diterimanya. Ada yang kerjaannya ngeritik hadis tapi dengan akal pikirannya. Tidak sesuai dengan manhaj para ulama ahli hadis bagaimana mengkompromikan suatu dalil yang saling bertabrakan ya itu kan ada manhajnya ada caranya yang telah disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka nah ini saudara-saudaraku sekalian jadi ini manhaj al-sunnah wal jamaah yang kedua apa itu pak Hah? Ya, Ahlussunnah wal Jamaah sangat berkepentingan untuk memilah-milah hadis antara yang sahih dan yang tidak. Kenapa? Karena ini dalam rangka membela sunnah, membela Islam, membela modal Islam dan dasar Islam. Dan sudah saya sebutkan tadi, kalau kita tidak memilah-milah, orang akan sembarangan mengatakan Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda. Bahaya tidak Pak? Sangat bahaya sekali. Ya, kita tidak ridho. Ya orang, terkadang begitu Pak. Ya, ada orang sengaja pura-pura masuk Islam, sorbannya 2 meter Pak, pakai jubah putih, Is mulai ngomong Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda. Diperiksa nggak ada dalam kitab manapun juga. Tapi masalahnya karena dia pinter bahasa Arabnya, ya pakaiannya juga kayak ulama, banyak orang awam yang mulai tersirap sama dia. Akhirnya apa, Pak? Ucapan dia ditelan 100%. Ketika kita mengingatkan hadisnya doa, pak, kita yang dipelototin pak. Siapa lo? La haula wala quwata illa billah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ya. Tapi tentu kita harus berusaha berjuang terus membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin bela Islam yang paling utama itu bela dasar-dasar Islam dari berbagai macam hal-hal yang bisa merusaknya. Ya. Ini kota Islam azani Allah wa ya. Ini yang kedua. Kemudian manhaj ahlu sunnah yang ketiga. Banyak sebetulnya Pak ya, tapi insya Allah berkelanjutan terus Ya. Apa itu manhaj alusunnah wal Jamaah selanjutnya saudaraku sekalian? Yaitu alusunnah wal Jamaah memperhatikan tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah dan apa? Tarbiyah. Apa sih tasfiyah itu Pak? Dari kata sofa yusofi tasfiyatan yang artinya membersihkan. Tasfiyah itu artinya apa? Membersihkan. Tarbiyah dari kata robba yurabbi tarbiyatan. Artinya mendidik. Apa itu tasfiyah? Membersihkan. Membersihkan apa? Sahih membersihkan semua perkara yang menyimpang dari Islam, baik dalam masalah akidah ataupun ibadah ataupun akhlak ataupun muamalah ataupun hadis ataupun tafsir semua sisi-sisinya harus kita bersihkan, Pak. Jangan sampai ada sesuatu yang disisipkan ke Islam padahal bukan dari Islam. Inilah yang disebut dengan pemurnian. Disebut dengan apa? Pemurnian. Harus Pak dibersihin. Ya. Islam ini harus dimurnikan lagi Pak, seperti emas yang dimurnikan dari kotoran-kotorannya. Harus karena itulah Al-Qur'an pun juga mengajarkan kepada manhaj ini membersihkan akidah dari penyimpangannya. Makanya Al-Qur'an berbicara tentang bahaya syirik tidak, Pak? Allah berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari apa? Syirik. Iya. Al-Qur'an memberikan kepada kita pembersihan dari berbagai macam penyimpangan, Pak. Dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, Allah memerintahkan kita untuk ati Allah wa atiur Rasul. Taati Allah, taati apa? Rasul. Al-Qur'an mewajibkan kita fanatik hanya kepada Allah dan Rasul. Al-Quran menyuruh kita untuk mendahulu, mendahu, untuk mendahului mendahulukan Allah dan Rasulnya di atas seluruh perkataan siapapun juga. Allah berfirman ya ayuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan rasulnya. Ya. Maka Al-Quran menegaskan kepada kita pentingnya untuk itiba, Ngikutin Rasul Watarkul ibtida dan tidak membuat-buat perkara yang baru Yang baru diada-adakan dalam agama ini Kewajiban kita ngikutin Karena Al-Quran sudah menjelaskan Pak Islam sudah sempurna Sempurna nggak? Benar Bapak semua yakin gak Islam sudah sempurna Pak? harus. Ayatnya apa? Al yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Berarti agama sudah sempurna? Kalau sudah sempurna berarti butuh tambahan enggak? Hmm. Kalau Bapak lihat ember yang sudah penuh sempurna airnya, kalau Bapak masukkan air satu tetes, dia akan keluar satu tetes. Karena sudah sempurna, Pak. Maka demikian agama kita sudah sempurna. Kalau ada orang yang menambah-nambah sesuatu, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna bahwa raddun." Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Terapa? Tertolak. Ya. Jadi kewajiban kita ngikut aja udah. Ngapain capek-capek harus bikin-bikin lagi? Kadang kan ada orang, Pak, maaf, ibadah itu tidak sesuai dengan bagaimana keriduan Allah. Tapi ibadah itu sesuai dengan apa? Kepuasan hati ah saya sholat cuman Allahu Akbar begini kayaknya kurang mantep deh. Akhirnya bikin lagi pak biar mantep Allah digulung Allah. Nah ini baru mantep ini. Emang ada ada dalilnya dari Rasul? nggak ada. Apa ada Rasulullah SAW sholat seperti itu caranya pak? La haula wala quwata Ingat. Rasulullah sudah menyampaikan segala sesuatu, Pak. Iya. Maka kita penting karena Islam sudah sempurna, Rasulullah sudah menyampaikan semuanya. Berarti kita kewajiban kita ngikut saja sudah dan tidak perlu bikin-bikin yang baru. Nah, hal-hal yang baru ini harus kita bersihin nih, Pak. Dikikis habis. Jangan dianggap, jangan dimasukkan kepada agama. Karena agama milik siapa? Milik kiai. Enak aja. Agama milik Allah. Agama Islam milik Allah. Allah sendiri yang mengatakan, "Ala lillahi dinul khalis." Ketahuilah milik Allah lah agama yang murni ini. Berarti agama ini milik Allah. Maka karena agama ini milik Allah, maka semua syariat agama harus berasal dari Allah. Iya. Ibadah, ibadah, Bapak beribadah, itu ibadah hak siapa? Hak Bapak atau hak Allah? Hak Allah, ingat Pak. Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhai. Bukan selalu sesuai selera kita. Bukan. Iya. Sesuai dengan yang Allah cintai dan ridhai untuk kita. Saudara sekalian, ikhwatlah Islam azani Allah wa yakum. Nah, ini Pak, kita berusaha untuk membersihkan keyakinan-keyakinan yang bukan dari Islam. Karena banyak sekali terkadang Pak maaf, keyakinan-keyakinan animisme yang dimasukkan ke dalam Islam, Pak. Ya. Kadang di masyarakat kaum muslim masih aja ada yang punya apa sih namanya, Pak? Bikin itu tuh yang kursi sajen-sajen itu pak digantungin di pohon atau apa gitu iya apa katanya ya biar kita nggak kena bala lah masya allah itu kan syirik besar syirik besar bukan syirik kecil itu syirik besar di masyarakat kita masih banyak pak yang namanya mistik-mistik pak tahu mistik-mistik kadang punya keris sakti dimandiin tiap malam Jumat Kliwon ya itu apa masya Allah di masyarakat kita ini masih punya keyakinan-keyakinan aneh pak ya khurafat khurafat ya contohnya khurafat apa pak tentang tanggal-tanggal sial, hari-hari sial. Ya, ada orang mau nikah dihitung dulu harinya, tanggalannya. Wah ini namanya nggak cocok ini. Masya Allah. Ini kan termasuk syirik tidak pak? Syirik pak. Nah yang seperti ini harus kita bersihin pak. Semua yang berbuat berbau syirik semua sesuatu yang sifatnya menyimpang dari akidah Islam dibersihkan, dibersihkan. Tapi ya itulah Pak, kita yang berusaha membersihkan ini ini yang di paling tidak disukai orang masalahnya. Ketika kita bahas ini syirik nggak boleh. Ini bid'ah. Ini haram. Apa katanya? Wahabi loh. <laughs> Gitu jadinya, ya. Kita berusaha untuk membersihkan tapi mereka masalahnya ya karena penghasilannya dari situ ya kepentingannya apa nah apa namanya terganggu gitu kan wah sampai diantara mereka berkata kalau ini nggak boleh saya dapat duit dari mana Makanya apa? Dia bela mati-matian. Bahkan dia akan berusaha untuk menghasut masyarakat. Untuk memusuhi orang-orang yang berusaha untuk membersihkan Islam dan memurnikan Islam ini. Tapi nggak masalah Pak, kita terus berjalan insya Allah. Masya Allah. Ikhwata Islam azani Allah wa <clears throat> Jadi ini yang merupakan pokok manhaj Ahlus Sunnah di tasfiyah. Yang ta, yang pertama apa? Tas tasfiyah itu pembersihan, cleaner. Ya, harus dibersihkan. Ibadah kita nih harus dibersihin nih. Ada nggak ibadah kita yang ternyata nggak ada dasarnya sama sekali dari syariat Islam? Ada nggak ada ibadah kita yang ibadah kita yang ternyata dasarnya hadis yang sangat doif, bahkan hadisnya palsu. Harus diperiksa, ya harus diperiksa apa? Harus diperisikan itu. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Demikian pula akhlak kita dibersihkan dari akhlak-akhlak yang tidak islami. Adab kita dibersihkan dari adab-adab yang tidak islami ya muamalah kita jual beli kita karena kan kita terkadang banyak yang jual beli tapi tidak peduli halal haram nomor dua yang penting untung gede mau riba mau kagak bodoh amat yang penting jadi orang kaya itu zaman sekarang begitu pak dan Rasulullah sudah jauh-jauh hari mengabarkan begitu Rasulullah bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubali nasu fihi min aina akhadha al-mal, am min halal am min haram." Akan datang suatu zaman kata Rasulullah, orang sudah tidak peduli lagi mengambil rezeki dari halal apa haram. Sudah nggak peduli lagi sudah. Di zaman sekarang nih Pak, korupsi dan yang lainnya, masya Allah. Ya. Yeah maka harus kita bicara ini haram, ini halal. Tapi ya itu harus sabar. Sabar. Ya karena penyimpangan-penyimpangan dari syariat ini sudah terlalu banyak, Pak. Maka ketika kita membersihkannya itu butuh kepada apa? Kesabaran, telaten dan terus istiqomah. Nah, ini tasbih namanya, Pak. Kemudian tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Pendidikan. Memberikan pendidikan kepada umat Islam di atas ya sesuatu yang sudah ditasfiyah tadi. Sesuatu yang sudah dibersihkan tadi dan dimurnikan tadi. Kita didik mereka. Makanya ya di antara pokok manhaj Ahlussunnah wal Jamaah apa Pak? Fokus menuntut il ilmu sebagai konsekuensi daripada tarbiyah itu. Ya. Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah, "Walakin kunu rabbaniin." Akan tetapi jadilah kalian orang-orang yang rabbani. Siapa orang yang rabbani? Kata Ibnu Abbas apa? Huwallazi yurabbin nas min sigharil ulumi qabla kibariha yaitu orang yang mendidik manusia dari ilmu-ilmu yang dasar sampai ilmu-ilmu yang dalam. Berarti Pak, ini menunjukkan isyarat bahwa kita umat Islam ini harus banyak fokus nuntut ilmu dulu deh. Nuntut ilmu dulu. Antum mau masak, mau bikin kobolu, nggak tahu ilmunya, nggak jadi-jadi. Disuruh bikin comro, caranya gimana mak? Bikin aja sendiri, inovasi. Mak tuh ya bingung caranya. Kalau nggak tahu caranya, bukan comro jadinya. Iya. Itu masalah dunia, Pak. Apalagi masalah apa? Agama, din. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah SAW mewajibkan menuntut ilmu atas setiap muslim. Kata Rasulullah SAW apa? Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu fardu atas setiap muslim. Harus. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentadaburi Al-Qur'an tidak Pak? Iya, Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna quran Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an? Al-Quran Bahkan Allah mensifati Orang penduduk api neraka itu kayak gimana Pak? Lahum kulubun la yafqahuna biha Walahum a'yunun la yubsiruna biha Walahum adanun la yasma'una biha Mereka punya hati Tapi tidak digunakan untuk memahami Mereka punya mata Tapi tidak digunakan untuk apa? Melihat mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Maksudnya memahami, melihat, mendengar apa? Ayat-ayat Allah. Maka Allah mengatakan apa? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Ini menunjukkan orang yang tidak mau menuntut ilmu, nasibnya bakalan kayak binatang ternak. Balhum adal bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Karena binatang ternak nggak punya akal nggak punya alat untuk menuntut il. Apa pernah antum melihat ayam sekolah kuliah? Apa pernah antum melihat kambing kuliah punya S2? Nggak ada, Pak. Yang diberikan dan dipersiapkan alat-alat ilmu oleh Allah hanyalah manusia manusia maka manusia menjadi sangat sempurna ketika dengan il ilmu makanya Nabi Adam diajarkan oleh Allah ilmu Akhirnya Allah menurut, menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Adam. Kenapa? Dengan ilmu. Maka dari itulah lalu sunnah wal jamaah di antara pokok manhaj mereka apa? Yaitu fokus nuntut ilmu dulu deh sebelum beramal. Imam Bukhari dalam sahihnya Pak memberikan sebuah bab bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. dalil qaulu ta'ala dalilnya firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka berilmunya, berilmulah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Maka kata Imam Bukhari apa? Fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Di sini Allah memulai ilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Penting. Sementara kita habis waktu kita untuk WhatsAppan, buat baca Facebook, buat ngikutin berita-berita masa kini, buat aduh pak, habis waktu kita nggak ada manfaatnya pak. Sementara Al-Quran sudah berapa ayat kita bahas, boro-boro. Hadis-hadis Rasul sudah berapa hadis yang sudah kita pelajari. Gak ada. La haula wala quwata illa billah. Ya, ngakunya alusuna, tapi disuruh belajar tentang sunnah malas-malesan. Gimana, Pak? Alusuna wal jamaah itu harus dia, Pak, berusaha untuk ya fokus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu alusuna wal jamaah berarti. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam azan ya Allah wa yakum. Nah ini tarbiyah pendidikan ya dengan ilmu yang benar. Makanya Allah mengatakan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man Dalam surat Yusuf ayat 108. Qul katakan hadhihi sabili inilah jalanku. Apa yang jalanku itu? Katakan siapa yang justru mengatakan? Rasulullah Katakan hai Muhammad, inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Apa itu basirah? Ilmu yang dalam. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti. Berarti apa, Pak? Rasulullah di sini mengisyaratkan bahwa aku dan orang-orang yang mengikutiku mereka di atas basirah. Di atas apa? Apa itu basiroh? Keilmuan yang dalam. Jadi belajar, belajar, belajar dan belajar. Nuntut ilmu deh pak. Ya, cuman masalahnya zaman sekarang kan ada orang bilang gini, ilmu nggak boleh dituntut, ilmu nggak salah. Ya, kok nuntut ilmu? ya, itu kan cuma permainan bahasa. Ilmu kita harus cari Cari Sungguh-sungguh cari ilmu Pak Coba dalam sehari berapa jam kita nuntut ilmu Pak Lebih banyak mana coba Buka buku atau buka whatsapp Ayo Kalau antum merasa kok saya lebih banyak buka whatsapp Daripada buka Quran, buka hadis, buka kitab ilmu antum berhak mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Loh kok gitu? Musibah. Musibah. Ternyata antum sudah tidak lagi merasakan asiknya membaca, asiknya menuntut ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah beliau pernah ditanya, "Bagaimana keadaan kamu ketika menuntut ilmu, hai Imam Syafi'i?" Kata Imam Syafi'i apa? seperti seorang ibu yang mencari anak satu-satunya yang hilang. Kita sudah seperti itu enggak? Kita berusaha saudaraku sekalian. Ya. Kita ini butuh ilmu, Pak. Cuma masalahnya sekarang ini banyak orang yang tidak merasa butuh ilmu. Padahal ilmu itu jauh lebih baik daripada harta. Iya. Ali bin Abi Thalib berkata kepada muridnya yang bernama Kumail, "Ya Kumail, al-ilmu khairum minal mal." Hai Kumail, ilmu lebih baik daripada har harta. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan kelebihan ilmu dibandingkan harta dari 50 sisi. Maka dari itulah saudaraku sekalian, ya. Nah, ini saudaraku, Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara pokok manhajnya tasfiyah dan tarbiyah. Dan tarbiyah mengharuskan untuk kita fokus dalam menuntut ilmu dulu. Semangat kita nih sekarang Pak, tujukan dulu untuk aksi menuntut ilmu dulu Pak. Ya. Karena zaman sekarang ini menuntut ilmu nggak dianggap aksi Pak. Kamu itu cuma nuntut ilmu doang, nuntut ilmu, nuntut ilmu, nggak ada aksi apa-apa. Jadi menuntut ilmu bukan aksi. La haula wala quwata illa billah. Sekarang saya mau tanya sama kamu, sama kita semua, sama dari saya sendiri juga. Tolong jawab, tolong jawab. Semua problematika umat Islam dan umat di zaman sekarang sudah tidak ada, sudah ada jawabannya belum dalam Al-Qur'an. Benar. Jawab dengan jujur. Semua problematika yang ada di zaman sekarang sudah terjawab belum dengan Al-Quran dan hadis? Sudah ada jawabannya? Yakin? Kalau kita semua yakin jawabannya sudah dalam Al-Quran dan hadis, kenapa kita tidak sibuk belajar Al-Quran hadis dulu? Sibuk ya mengurusi suatu masalah tapi melupakan obatnya. Sementara obatnya sudah ada dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah Ada saya melihat seorang pemuda Pak Yang senang sekali ngikutin fikih waki Berita-berita terkini Wah berita terkini, berita terkini Apa kata dia penting kita untuk mengetahui berita terkini apa pentingnya kamu? Emang kamu bakalan ditanya sama malaikat muka nakir di kuburan? Hah? Bakalan ditanya apa berita yang terjadi tanggal sekian? Enggak. Yang kedua, kalau kamu ngikutin berita-berita itu, bagaimana kamu mensikapinya? Apakah dengan perasaan dan kemarahan serta emosi saja atau harus dengan ilmu? Harus dengan ilmu dong. Sementara kamu nggak mau menuntut ilmu, bahkan kamu berpaling dari menuntut ilmu, dan kamu lebih semangat mengikuti berita-berita terkini yang ada penyakit buat hati kamu. Karena kamu tidak mendapatkan jawaban yang benar. Karena kamu hanya ter, di, apa, dipermainkan oleh berita-berita. Akhirnya diper, dipermainkan perasaan kamu, emosi kamu, dipermainkan itu oleh mereka karena yang megang media ini sekarang zaman sekarang siapa kalau bukan Yahudi? Ya. Maka bisa saja kita umat Islam dipermainkan oleh media, Pak. Ya. Karena akibat kita juga berpaling daripada ilmu yang sahih. Berpaling dari menuntut ilmu Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Nah, saudaraku. Iya. Kita harus luangkan waktu kita Jangan menunggu waktu luang. Salah. Nantilah kalau ada waktu luang. Jangan. Jadi gimana dong? Luangkan waktumu. Karena kamu butuh ilmu, sedangkan ilmu tidak butuh kamu. Saya tidak. Iya. Maka luangkan waktu kita. Jangan kamu merasa ah, saya, saya sibuk nih, super sibuk. Ya. Sibuknya kamu kerja berapa jam sih sehari? Kamu kalau cari duit satu hari berapa jam? Kerja paling 8 jam. Sementara sehari semalam berapa jam? 24 jam. Dikurangi tidur malam berapa jam? 8 jam, 16 jam. Sisa masih 8 jam. Itu 8 jam buat apa? Nonton sinetron. Eh, pantesan. Iya. Ngobrol ngelon ngidul sama teman-teman. Habis waktu habis waktu, nggak berkah, nggak banyak manfaat ilmu. Nah, inilah saudara-saudaraku sekalian ya. Saya kira cukup dulu sampai di sini pembahasan kita. Kita buka tanya jawab ya. Maghrib jam berapa pak? Nah, 6 kurang sepuluh Apakah termasuk ria kalau kita beramal dengan niat agar orang lain mau ngaji? Atau agar orang lain mengenal baik manhaj salaf ini? Karena di daerah kami wanita berkerudung besar itu dianggap aliran sesat. Apalagi kalau pakai cadar dianggap aneh. Kalau kita beramal supaya memotivasi orang lain untuk beramal juga bagus ya kenapa sebab kalau ada orang yang ngikutin kita dalam kebaikan kita dapat pahala juga dari dia dasarnya hadis riwayat muslim ya suatu ketika datang beberapa orang mudor dalam keadaan keadaan mereka terlihat miskin dan butuh. Ketika Rasulullah melihat mereka, tamak wajah Rasulullah. Wajah beliau jadi iba, kasihan sama mereka. Setelah selesai sholat, Rasulullah naik mimbar. Kemudian Rasul bersabda, tasaddaqa rajulun bidinarihi, tasaddaqa rajulun bidirhamihi, bi khatifatihi, bi khamisatihi, Hendaklah seseorang bersodako dengan dinarnya, dengan dirhamnya, dengan bajunya, dengan mantelnya, dengan burnya, makanannya. Ternyata tiba-tiba ada orang ansor datang membawa apa? Ya, eh, dom apa namanya? Kis, kis itu kayak kis itu kantong ya, yang isinya uang disimpannya di depan Rasulullah. Rupanya sahabat lain ketika melihat itu katakan melihat perbuatan orang Ansor itu jadi ikut-ikutan semuanya. Iya. Ngasih dinar, dirham, makanan. Akhirnya sampai ada dua tumpukan besar makanan dan pakaian. Melihat itu Rasulullah pun wajahnya langsung bersinar dan bercahaya Gembira Maka Rasulullah bersabda apa? Man sanna fil islami sunnatan hasana. Siapa yang memulai sebuah perbuatan yang baik dalam Islam Maka ia dapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya Tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun juga oh, Masya Allah Kalau bapak misalnya Atau ibu di suatu di, di daerah ibu yang pertama kali pakai hijab yang syar'i. Ya, jilbabnya tidak membentuk lebar, pakaiannya juga bagus sesuai syar'i. Akhirnya ada orang-orang yang mulai ikut-ikutan, ikutin kita satu, dua, tiga. Itu kita dapat pahala dari mereka semua itu, Pak. Berarti kita menjadi kunci pembuka kebaikan di daerah kita. Kata Rasulullah inna minan nas man yakunu mighlaqan lisyarr miftahan lil khair. Di antara manusia ada yang Allah jadikan sebagai gembok pembuka kebaikan dan gembok penutup keburukan. Dan ada juga kata Rasulullah manusia yang menjadi gembok pemutup kebaikan dan pembuka kebu keburukan. Nah sekarang kita maunya jadi yang mana nih? Jadilah kita pembuka-pembuka kebaikan, ya kan? Berat memang gak masalah. Kamu di, di suatu masyarakat misalnya, gara-gara kamu pakai cadar akhirnya orang pada melototin kamu. Sabar. Ya. Tetap kita bergaul dengan pergaulan yang baik. Perlihatkan akhlakul karimah jelaskan kepada mereka bahwa cadar itu termasuk disyariatkan oleh Allah. Sampaikan dengan hujah dan dalil. Ya. Dan jangan merasa sedih dengan cacian dan hinaan, gak usah sedih. Sabar aja terus. Insya Allah kalau memang niatnya demikian, kita ikhlas mengharapkan wajah Allah semata, tidak mengharapkan pujian mereka sama sekali. Allah akan mengetahui bagaimana keikhlasan niat-niat kita insya Allah. Saya disuruh oleh dosen pakai baju kuning, celana oranye, orangnya. Dengan tujuan katanya agar saya berlatih keluar dari zona nyaman. Bolehkah saya melakukan itu Ustadz? Benarkah warna kuning dilarang sama Rasul? Saya belum dapat dalil yang menyebutkan Rasulullah melarang memakai baju kuning. Adapun yang tersebar Rasulullah melarang dari atsaubul muasfar. Lalu diterjemahkan dengan terjemahan Rasulullah melarang memakai baju kuning itu terjemahan yang sangat salah. Karena al-muasfar itu dengan ain. Dari kata-kata muasfar artinya pakaian yang dicelup dengan tumbuhan namanya usfur menghasilkan warna kemerahan. Itu saubul muasfar namanya, Pak. Tapi subhanallah diterjemahkannya baju kuning. Ini jelas terjemahan yang sangat salah. Maka dari itu, ya saya belum mendapatkan satu pun dalil dari Rasulullah SAW yang melarang baju kuning. Ya, di baju kuning nggak masalah, silakan aja, Pak. Baju kuning, celana orange. Bus. Yang jelas, Pak. <clears throat> Jangan sampai kita ini memakai baju yang membuat kita masyhur gara-gara itu. Rasulullah SAW sabda dalam kata Imam Ahmad, "Man man al man labisa thawba syuhrah albasahu Allah thawbal mahanah yaumil qiyamah." Siapa yang memakai baju syuhrah, maka Allah akan pakaikan untuk dia pakaian kehinaan pada hari kiamat. Apa itu pakaian syuhrah? Dari kata masyhur. Artinya karena pakaiannya beda sendiri, Gara-gara itu jadi masyhur di kalangan masyarakat. Imam Nawawi mengatakan pakaian syuhro itu pakaian yang sangat mewah atau sangat jelek. Gara-gara itu akhirnya jadi terkenal di masyarakat ini. Maka itu pakaian syuhro. Ya. Nah itu. Berkenaan dengan memanggil Allah itu kan seharusnya mutlak harus memakai Asmaul Husna. Tapi kenapa kata Tuhan masih banyak digunakan baik dalam arti ayat Al-Qur'an dan sebagainya. Sedangkan ayat apa sini? Asal usul kata Tuhan awalnya digunakan untuk menyerut Tuhannya Nasrani. Mohon penjelasannya. Pertama Pak Yang lebih bagus kita menggunakan lafaz-lafaz syariat Rob Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang merupakan Asma'ul Husna Kenapa? Karena mak lafaz syariat itu Maknanya sangat dalam Maknanya sangat apa? Dalam Ya. Jadi kalau misalnya diganti sama kata-kata Tuhan, Rob diartikan Tuhan, saya katakan kurang pas. Karena Rob itu maknanya banyak dalam bahasa Arab, Pak. Rob artinya mempunyai mana pemilik. Rob artinya mempunyai mana dari tarbiyah. Ya, yang menciptakan sesuatu dari kecil sampai jadi sempurna. Itu dari kata Rob juga. Rob juga mempunyai makna artinya raja, pengatur alam semesta. Jadi kalau Rob ditur, diartikan Tuhan sebetulnya kurang tepat begitu. Kurang tepat. Jadi gimana dong? Yang lebih bagus kata Rob ya udah Rob aja deh. Ya Robbi. Ya. Jadi yang lebih bagus jangan diterjemahkan jadi apa? Tuhan. Nah itu akal Islam. Itu yang lebih bagus makanya. Tapi kalau misalnya diganti dengan kata Tuhan boleh nggak Ustadz? Saya katakan lebih baik jangan deh. Pakai lafat-lafat yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para ulama mengatakan dalam kitab-kitab mereka bahwa memelihara lafad-lafad syariat itu penting, Pak memelihara lafaz-lafaz syariat itu penting sekali. Karena lafaz syariat ini lafaz yang langsung berasal dari Allah dan Rasul. Sementara Al-Quran dan hadis itu balagohnya sangat tinggi sekali. Maknanya sangat dalam sekali. Maka jangan diganti dengan lafaz yang lain. Itu yang lebih bagus. Contoh misalnya, Salat Salat lafad syariat tidak? Iya Salat sudah didefinisikan oleh ulama Salat itu adalah ucapan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Jangan diganti dengan sembahyang. Karena kalau sembahyang semua agama juga ada sembahyang. Sedangkan sholat hanya milik umat Islam. Ya sudah sholat aja. Ya. Bagaimana dengan orang tua kita yang sudah meninggal tapi belum mengenal manhajnya salaf? Apakah mereka diazab di neraka, Ustaz? Akhi, orang yang tidak tahu itu ada dua macam. Ada orang yang tidak tahu padahal pemberi peringatan di zamannya sudah ada. Penyeru-penyeru kepada kebenaran banyak. Tapi dia sengaja berpaling dan tidak mau nuntut ilmu. Maka seperti ini tetap akan diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia meremehkan menuntut ilmu berpaling dari menuntut ilmu tersebut. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam surat An-Mulk, "Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir?" Qalu bala qad ja'ana nadhir Setiap kali dilemparkan manusia ke dalam api neraka Maka malaikat penjaga api neraka berkata Bukankah sudah datang kepada kamu pemberi peringatan? Mereka berkata benar Sudah datang kepada kami pemberi peringatan Cuma masalahnya nggak mau menuntut berpaling berpaling maka Allah berfirman untuk orang-orang yang berpaling itu faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma laqad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa siapa yang bersengaja berpaling dari peringatanku maka bagi dia kehidupan yang sempit di kuburnya. Dan pada hari kiamat kami akan kumpulkan dalam keadaan buta. Lalu dia berkata, Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku buta? Sementara di dunia aku melihat. Allah berfirman, demikianlah. Telah datang ayat-ayatku kepadamu. Tapi kamu malah meninggalkannya. Maka di hari ini pun kamu ditinggalkan. Oleh kan ngeri Pak Maka berarti orang ini sengaja pengen bodoh Ada orang Yang dia tidak ingin bodoh Dia sudah berusaha belajar Tapi kodar Allah tidak dapat Ya Ustadz yang di atas sunnah Dia sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai kemampuannya maka Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa? kemampuan. Ya. Allah maafkan kalau dia memang sudah berusaha mencari ilmu tapi qadarullah ternyata dia tidak mendapatkannya. Ya. Bagaimana caranya agar diri kita selalu merasa diawasi oleh Allah dan takut kepada Allah? Sungguh saya ingin menjaga hati saya untuk Allah dan Rasulnya Dan bagaimana agar hati tawadu dan istiqomah Sebuah pertanyaan yang bagus sekali Pak Karena ketika antum sudah mulai berpikir masalah ini Dan ada keinginan yang kuat itu tanda kebaikan insya Allah Ya. Memang kita ini yang harus kita selalu pikirkan itu bagaimana ya caranya supaya saya bisa istiqomah, masya Allah. Kalau antum mikirnya kayak ginian nih, ya, yang kayak tadi ini, supaya gimana sih supaya saya di, merasa diawasi oleh Allah, luar biasa. Ini keinginan yang sangat mulia. Ini cita-cita yang sangat tinggi, Allah daripada mikirnya gimana ya supaya saya bisa jadi ya orang gimana ya supaya saya bisa ya ini dan itu di dunia ini itu pemikiran yang kurang bermanfaat saudaraku ya apalagi kalau cuma mikirin pengen kawin lagi kalau ngomong poligami rame gak ada manfaatnya ya Ya. Coba antum pikirkan yang lebih bermanfaat dari itu loh. Ini ini perkataan petanya ini bagus sekali. Bagaimana supaya kita selalu merasa diawasi oleh Allah? Kalau kita ingin selalu merasa diawasi oleh Allah, antum harus selalu yakin bahwa Allah mengetahui semua gerak-gerik kita. Yang kedua, kita selalu mengingat Allah berzikir. Makanya Allah menyuruh kita banyak zikir. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Rasulullah SAW juga menganjurkan kita banyak berzikir. Kenapa Pak? Karena di saat kita ingat Allah, di saat itulah kita akan memperbaiki diri kita. Makanya Allah mengatakan, "Wala takunu kalladzina nasullah faansahum anfusahum." Jangan kamu menjadi orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah jadikan mereka lupa kepada dirinya sendiri. Ketika manusia lupa Allah, dia akan lupa kepada dirinya sendiri sehingga dia tidak akan memperbaiki diri sendiri. Kapan dia akan memperbaiki diri? Ketika dia ingat Allah. Makanya kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita banyak zikir, kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nggak banyak zikir, ya sibuk dengan nonton YouTube sibuk sibuk mikirin yang gangga melamun saya yakin Pak kita tidak akan pernah merasa diawasi oleh Allah justru ketika kita sudah berpaling dari zikir kepada Allah setan yang akan menemani kita Allah berfirman ya uh, <clears throat> وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ Siapa yang berpaling dari berzikir kepada Ar-Rahman Kami akan jadikan setan yang akan menemani dia Artinya kalau kita lepas dari zikir kepada Allah Otomatis kita akan apa? Memikirkan yang lain Di saat itu setan akan masuk tuh Pikiran-pikiran yang enggak-enggak itu Iya ikhwata Islam Azan Ya Allah ya. Nah itu ya supaya kita selalu diawasi oleh Allah merasa berarti kita harus banyak di lisan kita biasakan, Pak. Ya, untuk senantiasa berzikir. Biasakan. Ada seorang sahabat bertanya ke Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat." Wahai Rasulullah, syariat Islam sudah terlalu banyak, ya Rasulullah famurni bi amrin atasyabbatu bi tolong berikan saya perintah yang aku bisa pegang perintah itu satu ya Rasulullah nggak usah banyak-banyak apa kata Rasulullah Pak la yazalu lisanu karoban min itu senantiasa lisanmu basah dengan zikir kepada Allah Masya Allah Alhamdulillah Makanya kalau antum banyak zikir insya Allah. Jadi bangun tidur lilir waktu malam. Ya, kata Rasulullah, "Man Ya, siapa yang lilir waktu malam lalu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walau alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir La haula wa la quwata illa billah Alhamdulillah La ilaha illallah Allahu Akbar Lalu ia meminta ampun kepada Allah Kecuali pasti Allah ampuni dosanya Lihat pak Antum waktu malam tiba-tiba bangun Ternyata yang pertama kali Antum sebut nama Allah Itu menunjukkan artinya Antum memang sudah terbiasa zikir Orang yang nggak biasa zikir Pas ketika dia bangun di waktu malam, dia nggak mikir zikir. Yang dia pikirkan apa? Yang lain. Ya. Maka dari itulah ini penting. Jadikan kebiasaan hidup kita zikir itu, Pak. Makanya orang yang selalu berzikir, terkejutnya aja zikir, Pak. Astagfirullah. Iya. Orang yang biasa berzikir, marahnya aja zikir, Pak. Kenapa? Karena terbiasa lisannya itu menyebut nama nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita terbiasa dengan zikir, hati kita juga akan bening insyaallah. Allahu Baik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat ya. Kita persiapan menuju salat maghrib. Yang benar itu semuanya dari Allah dan yang salah dari kekurangan ilmu saya. Kita tutup. bila taufik subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته